Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Ya, ini seorang melakukan gerakan salat, dia tidak mendahului imam, tapi dia lakukan gerakan salat bersamaan dengan imam. Apa hukum salatnya? Kita rinci ya kan. Kalau dia ada yang hukumnya membatalkan salat, ya. Ada yang hukumnya disunnahkan, ada yang hukumnya dimakruhkan. Ya kan ada tiga ada tiga masalah yang kita sebutkan kemarin. Yang membatalkan kalau apa? Kalau dia melakukan gerakan bersama imam, ya, bersamaan batal sholatnya. Dalam masalah apa? Takbiratul ihram. Kalau imam takbiratul ihram bersamaan dengan makmum, batal sholatnya makmum. Batal sholatnya makmum. Jelas ya? Ini dalam takbiratul ihram. Iya. Yang dimakruhkan Eh, kalau dalam gerakan-gerakan sholat yang lainnya, dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal, ya, dalam duduk antara dua sujud, kalau dia lakukan hal tersebut bersamaan dengan imam, ya, hukum sholatnya apa? Makruh. Hukum sholatnya mak makruh. Tidak kita katakan batal karena tidak ada dalil dalam hal ini. Kita ya dalam menentukan uh, sesuatu apalagi menghukumi batal ini harus terikat dengan dalil ya, kalau ada dalilnya baru kita hukumi kalau tidak ada maka tidak bisa kita memberikan hukum akan hal tersebut jelas ya yang disunnahkan apa dalam masalah ucapan ucapan amin ya dia muafakatul imam bersamaan dengan imamnya ya ucapan ketika imam mengucapkan a dia langsung diucapkan amin tetap tidak boleh mendahului imam ya tetap tetap tidak boleh mendahului imam dalam ucapan amin cuman bersamaan dengan imam bersamaan dengan apa dengan imam Jelas ya? Tapi terkadang imam ya, terkadang dalam sholat jamaah terkadang imam tidak ucapkan amin ya kan? Ya, terkadang seperti itu. padahal yang disunahkan memang sebenarnya imam itu tetap mengucapkan amin bahkan dengan suara yang lebih keras. Dengan suara yang keras. Ini yang disunahkan. Ya, tapi terkadang ada imam-imam yang meninggalkan ini, meninggalkan hal tersebut. Maka kalau imam tidak mengucapkan amin, maka ya makmum tetap mengucapkan amin. Makmum tetap mengucapkan Amin. Sebab dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin", kalau imam berkata, "Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin", fa maka ucapkanlah. Amin. Siapa yang disuruh mengucapkan ini? Makmum ya kan? Nah, di sini tidak diikat apakah imam mengucapkan amin atau tidak. Yang jelas kalau imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka yang disunahkan bagi makmum untuk mengucapkan ah, amin. Baik imamnya amin atau tidak. Jelas ini? Wallahu taala a'lamu bisawab. Baik.